واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi uh, pada malam ini malam Ahad 3 Zulqa'dah 1437 Hijriah kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, setiap Sabtu malam Ahad di pekan pertama kita Insya Allah taala akan membicarakan muhadharah kajian umum yang berupa tematik hal-hal yang diperlukan oleh kaum muslimin, maka kita angkat setiap Sabtu malam Ahad dan terutama di jadwal saya pekan pertama. Dan ini kegiatan dilaksanakan oleh Yayasan Al-Um Banjarmasin Kalimantan Selatan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan larangan dalam agama Islam. Kita tahu bahwa ketika seorang manusia menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, maka salah satu kewajiban dia adalah al-inqiyadu lillahi bitta'ah. Taat kepada Allah dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan meliputi dua hal. Fi'lul ma'mur wajtinabil mahzur. Ketaatan meliputi dua hal. Menjauhi eh, mengerjakan hal yang diperintahkan dan menjauhi hal yang dilarang. Tidak akan sempurna keislaman seseorang kecuali dengan mengumpulkan dua hal ini tatkala dia patuh taat kepada Allah mengerjakan ketaatan dan menjauhi larangan lihat iblis iblis mengerjakan ketaatan kepada Allah tunduk patuh akan tetapi tatkala iblis diperintahkan dengan sebuah perintah dia menolak menjadi tidak beriman. Lihat Nabi Adam alaihi salam. Tatkala beliau diciptakan oleh Allah, kemudian beliau dilarang untuk mendekati pohon khuldi, maka beliau sejatinya harus menjauhinya. Akan tetapi beliau terperosok ke dalam sebuah pelanggaran, dosa, yang akhirnya beliau bertobat dari situ. Maka intinya bahwa seorang muslim akan sempurna keimanannya ketika dia mengumpulkan dua hal. Fi'lul ma'mur, mengerjakan perintah, wajtinabil mahzur, menjauhi larangan. Dan untuk dua hal inilah para nabi dan para rasul, terutama nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, yaitu menjadi basyiran dan kemudian nadhiran. Pemberi kabar gembira, siapa yang taat mengerjakan perintah dan basyiran memberikan peringatan, ancaman bagi siapa yang bermaksiat mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dua e, dua sifat ini dalam berbagai macam ayat. Ada empat ayat minimal. Di antaranya Al-Baqarah ayat 109. Surat pertama ayat 109. Eh, surat kedua ayat 109. Allah berfirman, "Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran." Sesungguhnya engkau telah kami utus sebagai rasul dengan kebenaran sebagai pemberi kabar gembira bagi siapa yang mengerjakan ketaatan dan sebagai pemberi ancaman peringatan keras bagi siapa yang melanggar mena, mengerjakan kemaksiatan di dalam surat Saba ayat 28 Allah juga berfirman wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhiran dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk seluruh umat manusia. Di sini terdapat pelajaran siapapun harus beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa pengecualian. Basyiran wa nadhiran sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Walakin aktsaran nas la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Di dalam surat Fatir ayat 24 juga seperti itu. Dalam surat Fusilat ayat 4 juga seperti itu. Dan umat Islam akan menjadi khaira ummah, sebaik-baik umat jika mengerjakan dua hal. Yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kuntum khaira ummatin." ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Artinya, kalian adalah sebaik-baik umat yang diutus, dikeluarkan untuk manusia. Kenapa? Kapan khairiyah, kebaikan ini, gelar kebaikan ini terus akan didapatkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala ta'muruna bil ma'ruf watanhauna 'anil mungkar, Mencegah kepada yang ma'ruf dan eh, mencegah kepada yang mungkar dan memerintahkan kepada mencegah kepada yang mungkar dan memerintahkan kepada yang ma'ruf. Kaum Yahudi Nasrani mereka mendapatkan gelar yang buruk dari Allah. Yang satu mendapatkan al-maghdubu alaihim, dimurkai oleh Allah. Yang satu mendapatkan awalun, yaitu mah kaum yang sesat. Disebabkan kenapa? Karena mereka tidak mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka coba perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 78. Lu'ina alladhina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Artinya orang-orang kafir dari Bani Israel dilaknat melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Yang demikian itu karena mereka bermaksiat dan melampaui batas. Kapan suatu kaum dikatakan maksiat dan melampaui batas? Ketika tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Lihat ayat yang selanjutnya, 79. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Artinya, mereka tidak saling mencegah akan kemungkaran apa yang telah mereka kerjakan. Sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Makanya, tema kita pada kesempatan kali ini berbeda dengan tema-tema sebelumnya. Yang mungkin tema-tema sebelumnya berkaitan dengan amar ma'ruf, keutamaan, mengerjakan ini, kebaikan, mengerjakan ini, ya. Atau tetapi tema kita mencegah kebongkaran dan biasanya mencegah kemungkaran banyak dimusuhi. Susah diterima dengan hati. Susah diterima oleh jiwa. Apalagi itu sudah menjadi kebiasaan. Apalagi dari kemungkaran itu dia dapat duit ada saja celah ya akal licik bulus dia untuk menghalalkan larangan tersebut maka mukadimah ini sengaja saya ucapkan agar memberi peringatan kepada kita semua. Islam bukan hanya sebagai nabashir, tetapi juga nadir. Lihat, Nabi Ibrahim berkata atau diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memberitahukan kepada umat manusia. Nabi ibadi, beritahukan kepada hamba-hambaku anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal azabul alim. Beritahukan kepada hamba-hambaku bahwasanya aku adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Tapi jangan lupa, siksaku sangat pedih. Ini manfaat orang hidup, seorang hidup muslim harus balance dalam hidupnya. Dia harus menerima ajakan-ajakan baik berupa keutamaan-keutamaan sesuatu. Keutamaan mengerjakan ini begini, keutamaan membangun ini seperti ini, keutamaan bersedekah, keutamaan sholat, keutamaan menikah, keutamaan baca Quran, keutamaan berdoa. Tetapi dia juga harus takut akan siksa. Ada larangan, ada larangan yang Allah larang terhadap manusia. Dan sekali lagi para ikhwah, bahwa fi'lul ma'mur ya itu lebih disukai oleh manusia dibandingkan nahyul mahzur melarang akan kemungkaran susah susah diterima betul apa tidak betul. bahkan tidak sedikit gara-gara dinasihati untuk tidak mengerjakan maksiat Apalagi yang dinasihati mempunyai kedudukan tinggi, entah dia orang tua, ustadkah kakakkah, Eh, kemudian orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi kah, susah untuk dinasehati. Apabila si fulan tersebut melakukan kesalahan, yang ada apa disebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa idza qila lahu taqillah akhadhathu al-izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam wa Jika dikatakan kepada dia, "Hei, takut kepada Allah. Ini dosa, ini maksiat, jangan dilarang." Langsung dia mengatakan, langsung tumbuh di dalam hatinya kesombongan untuk melakukan dosa. Maka kita tidak kita tidak heran, sering kita mendengar orang kalau dinasihati untuk tidak melakukan kemungkaran, sudah urus saja seorang anak. Bapak mau urus aku, masuk neraka aku juga. Nah, sering kan begitu? Itu persis sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa idha qila lahu taqillah akhadathul izzatu bil Orang seperti ini, apa? Ancaman siksanya, fahasbuhu jahanam, wala bisal mihad. Tempatnya di neraka dan dia adalah seburuk-buruk tempat neraka, eh, tempat eh, kembali. Tempatnya neraka jahanam dan dia adalah seburuk-buruk tempat kembali. Tema kita yang kita angkat yaitu petaka musik pemabuk jiwa. Judulnya sangar Ustaz. Biar takut. Memang seperti itu. Saya dipesani waktu itu saya satu mobil dengan Syekh Abdul Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau mengatakan, "Ya Ahmad, wahai Ahmad, salah satu cara berdakwah agar mudah diterima adalah ketika seseorang melakukan penyimpangan dalam sebuah amal ibadah, maka kupas penyimp kupas keutamaan amal ibadah tersebut." Seperti saya beri contoh Sebagian orang, mohon maaf, melakukan kesalahan besar kadang-kadang di dalam ibadah berziarah kubur. Kita tahu ziarah kubur adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, tetapi terjadi penyimpangan di sana. Ada yang minta-minta kepada kuburan, ada yang bertabaruk dengan kuburan, ada yang uh, memalamakan tasbih di kuburan, ada yang macam-macam. Ya, kita tahu maka caranya, kata beliau, sebutkan. Pilih judul yang diterima oleh mereka. Contoh, keutamaan berziarah kubur. Itu kalau seandainya ibadah yang diperintahkan. Tapi kalau seandainya larangan, maka tidak mengapa kita sebutkan hal-hal yang mengancam seperti tema kita petaka musik pemabuk jiwa. Ini sudah mulai Ustadz masa musik memabukkan jiwa, masa mendatangkan petaka. Itu sudah mulai tabiat manusia. Kalau dilarang kemungkaran pasti tidak suka. Ya, minimal merangut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang sebelum kita masuk apa petaka-petaka yang dibawa oleh musik yang memabukkan jiwa, maka saya ingin mengambil sebuah perkataan dan dari perkataan inilah sebenarnya tema yang saya angkat. Perkataan seorang ulama besar di uh, abad ke-8 Hijriah yang bernama Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani atau yang dikenal dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di dalam kitab Majmu'ul Fatawa juz yang ke-10 disebutkan beliau menyebutkan wal ma'azifu hiya khamrun nufus taf'alu bin nufus a'wama mimma taf'alu hummayal ku'us alat-alat musik dia adalah pemabuk jiwa lebih memabukkan dibandingkan gelas-gelas yang diisi khomer. Paham ini? Jelas ya? Baik. Kemudian beliau mengatakan, "Fa'idha sukkiru bil aswat." Kalau seandainya mereka mabuk dengan suara, lihat saja. Orang-orang yang main musik, mabuk. Ya. Bahkan kadang-kadang mabuknya sudah lebih mengalahkan orang-orang yang mabuk minum khamar. Ya, ada orang yang mabuk. Ah, itu kepala, kepala masih berat, mungkin mungkin jempol. Oh. Apa? Apa maksudnya subhanallah? Apa faedahnya? Ajib ya. Aneh. Orang melakukan sesuatu itu ada motivasi. Saya minum karena saya haus, saya makan karena saya lapar, saya tidur karena saya ngantuk. Saya menangis karena saya kedih. Ini ini apa maksudnya? Mabuknya sudah mabuk itu. Ya, faida sukiru bil aswat kalau mereka mabuk halafihi musyrik. Ini berat. Kalau sudah mereka mabuk dengan musik atau alunan-alunan musik maka masuk ke dalam diri mereka kesyirikan. Tidak sedikit yang sibuk dengan musik menghina agama. Tidak sedikit yang sibuk dengan musik kadang-kadang melakukan kesyirikan. Hanya fi musyrik. Masuk ke dalam diri mereka kesyirikan. Wa malu ilal fawahish. Kemudian mereka condong kepada perbuatan-perbuatan fahisyah. Fahisyah kalimatun tutlaku ala zina wa muqaddimati wa syahwatun nisa wa muqaddimatiha. Fahisha adalah kata yang menunjukkan kepada perbuatan zina atau kepada hal-hal mukadimah pendahuluan dari zina atau syahwat kepada wanita atau pendahuluan syahwat tersebut. Lihat saja, tidak lepas alat-alat musik, nyanyian tidak lepas daripada nyanyian gombal cinta. Kemudian uh, macam-macam yang berkaitan dengan fahisyah. Perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang kadang-kadang tidak cocok dikatakan oleh seorang muslim. Kemudian, wa ila zulm. Dan kalau sudah mereka mabuk dengan suara musik, maka mereka melakukan kezaliman. Mukul orang, ya, lempar batu. Lihat kalau konser. Ya, kalau konser musik. Lempar batu, senggol sana, senggol sini. Kezaliman. Membunuh kadang-kadang, menghancurkan kadang-kadang. Ketika ditanya kenapa? Mabuk dengan musik. Maka Syekhul Islam mengatakan, Fayushrikun illa Maka mereka akhirnya melakukan kesyirikan, membunuh jiwa yang diharamkan dan berzina. Kemudian beliau mengatakan, "Wa thalathah maujudatun katsiran fi ahli sama'il ma'azib." Tiga hal ini banyak sekali terjadi pada orang-orang yang suka memainkan alat-alat musik dan nyanyian. Taib. Itu tema. Kenapa kita angkat tema e, petaka musik pemabuk jiwa? Kita ingin sebelum masuk lagi kepada petaka, kita ingin memberikan beberapa e, penemuan ilmiah. Sehingga kita benar-benar memahami tema ini benar-benar penting. Penemuan ilmiahnya adalah para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, maka Allah di dalam penciptaan manusia mendahulukan telinga dibandingkan mata. Lihat salah satu ayat yang menunjukkan akan hal itu adalah surat Al-Insan ayat 2. Allah berfirman, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faj'alnahu samian basira." Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dari nutfah, air mani yang bercampur dengan sel telur. Nabtali kami uji dia. Lalu kami jadikan pendengarannya dan penglihatannya. Lihat, pendengaran dahulu kemudian penglihatan. Bahkan para ulama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah menyebutkan di antaranya Imam al rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya di dalam Al-Qur'an lafat pendengaran dan penglihatan disatukan dalam satu ayat disebutkan sebanyak 19 kali. Sehampir semuanya dari 19 itu sekitar 17 ayat didahulukan pendengaran dulu dibandingkan penglihatan. Apa sebabnya? Contoh ayat yang lain sebelum saya jawab apa sebabnya. Contoh ayat yang lain surat Al-Mulk ayat 23. Allah berfirman, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah Allah yang telah menjadikan kalian, menciptakan kalian dan menjadikan untuk kalian pendengaran, lalu penglihatan, lalu hati. Sedikit dari kalian yang bersyukur. Kenapa demikian? Ya, apa sebabnya? Allah dan ingat Pak, semua yang disebutkan dalam Al-Quran, baik pendahuluan pengakhiran, baik sesuatu, baik tempat, baik jumlah bilangan, itu tidak sembarangan. Karena kalamullah, firman Allah adalah wahyu. Tidak sembarangan. Wa ma khalaqna samawati wal arda ma bainahuma batilan. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dalam dan di antara keduanya dengan batil Firman Allah adalah wahyu, tidak ada yang batil. Penyebutan apapun maka bagi seseorang harus memperhatikannya. Lihat ketika didahulukan penyebutan telinga dibandingkan mata, ada penyebabnya yang akan saya sebutkan telah Lihat juga ketika dalam surah At-Taubah ayat 34 sampai 35. Allah mengancam orang yang tidak mau bayar zakat dengan akan ditempelkan lempengan api di dahinya, di punggungnya, di lambungnya. Kenapa disebutkan di pantatnya? Kenapa tidak disebutkan di telapak kakinya? Karena dahi, punggung, dan lambung adalah bagian-bagian tubuh yang sangat merasakan rasa panas, lebih panas dibandingkan bagian tubuh yang lainnya jika ditempelkan sesuatu yang panas Kada percaya, ambil sekarang. Setrika, letakkan di dahi. Mana panasnya dibandingkan di pantat? Rasai mana? Ada perbedaan. Tidak mudah. Lihat Rasul SAW. Karena Rasul berbicara dengan wahyu. Allah berfirman, "Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah beliau berbicara dengan hawa nafsu kecuali itu ada wahyu yang diwahyukan. Makanya kita sangat marah ketika hadis-hadis Rasul dihina. Ketika hadis-hadis Rasul dilecehkan. Ketika ada orang mengatakan, oh tidak mengapa saya sholat di samping saya iblis karena saya tidak mau merapatkan sholat. Itu adat orang Arab. Ini pelecehan terhadap hadis Rasul. Itu wahyu Allah. Tabaraka wa ta'ala. Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Sekarang hadis Rasul misalkan penyebutan sesuatu jangan pernah diremehkan. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Inna min akhafin nasi azaban yawmal qiyamah la rajulun tudau fi akhmasi qadamai jamratani minan nar yaghli minhuma dimaghuh." Sesungguhnya Orang yang paling ringan siksanya di hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan di perut telapak kakinya. Silahkan rasakan di telapak kaki kita ada perutnya. Ada sesuatu yang yang kosong, perutnya. Diletakkan di situ dua batu api dari neraka. Akibatnya kepalanya mendidih dan pecah. Penyebutan perut telapak kaki itu ada faidahnya. Kenapa? Karena bagian kaki yang paling lembut perutnya. Ya, jadi tidak sembarangan. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penciptaan manusia didahului dengan telinga dan setelah itu baru mata, penglihatan. Dan silahkan cek. Ya, saya berani mengatakan ini benar secara medis pasti benar didahulukan telinga dibandingkan mata. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kenapa demikian? Apa sebabnya? Ini sekarang sebabnya. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah. Beliau mengatakan, adimul basar asyadduhuma dararan. Orang yang tidak melihat berbahaya di dunia. Dalam artian sulit di dunia bagi orang yang tidak melihat dibandingkan yang tidak mendengar. Sulit hidup dia di dunia, sulit bergerak dibandingkan yang tidak mendengar. Wa aslamahu dinan dan dia lebih selamat agamanya karena tidak melihat yang macam-macam dibandingkan yang tidak punya telinga. Wa ahaduhuma wa huma akibatan dan paling terpuji nasibnya nanti di akhirat karena tidak melihat yang macam-macam dibandingkan yang tidak punya telinga. Itu tentang mata. Sekarang Imam Ibnu Qayyim berbicara tentang tidak punya telinga. Beliau mengatakan, wa'adimus sama. Orang yang tuna apa? Rungu, ya. Orang yang tuna rungu aqalluhuma dararan fi dunia. Orang yang paling sedikit bahayanya di dunia karena dia tidak mendengar macam-macam. Wa ajhaluhuma bidinih. Tapi buruknya yang tidak mendengar apa? Paling bodoh terhadap permasalahan agama. Ya. Karena orang ketika mungkin dia tunanetra, dia bisa ngafal Quran. Dengan cara ditalkin oleh orang. Berapa banyak orang yang tunanetra, mohon maaf, dia hafal Quran dengan cara dibacakan kepadanya. Dan subhanallah termasuk hikmah Allah. Allah memberikan kekurangan pada seseorang dan memberikan kelebihan di sisi yang lain. Dan di sini membuat kita semakin yakin bahwa Allah itu hakim alim. Maha bijaksana dan maha mengetahui. Lalu untuk apa menggerutu? Lalu untuk apa mengeluh? Lalu untuk apa menuduh Allah tidak adil? Pasti ada hikmahnya karena Allah maha mengetahui. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, wa ajhalu ma Orang yang tunarungu lebih bodoh dibandingkan orang yang tunanetra dalam agama. Kenapa? Karena agama bisa sangat mudah dipelajari dengan mendengar dibandingkan membaca. Betul? Baik. Kemudian, wa aswa'u Nah, ini bahayanya. Orang yang tunarungu, mohon maaf, yang tidak punya telinga, ataupun yang tidak digunakan telinganya sebaik-baiknya, maka ini orang yang paling buruk nasibnya nanti di akhirat karena dia mendengar apapun. Yang haram dia dengar, yang maksiat dia dengar. Fa innahu lihat beliau kemudian menjelaskan fa innahu idza udima sam' udima al mawa'id wan nasaih wan saddat alai abwabul ulum an nafi'ah. Kalau tidak ada pendengaran atau pendengarannya digunakan kepada yang lain, kepada maksiat, maka akan tertutup darinya nasihat, wejangan. Dan kalau sudah tertutup darinya nasihat wejangan, tidak masuk ke dalam dirinya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kalau sudah tidak masuk ilmu yang bermanfaat, apa yang terjadi? Wan fatahat lahu turuqus syahawat allati hal basar. Lihat. Kalau sudah tertutup telinganya, tidak masuk ayat Al-Quran, tidak masuk hadis, tidak masuk nasihat, maka tertutup ilmu dari dirinya. Kalau sudah tertutup, maka terbuka untuk dirinya jalan-jalan syahwat melalui mana? Mata, subhanallah. Lihat perkataan para ulama. Ya, itu bahayanya jika telinga tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Makanya ini rahasia penemuan ilmiah kenapa Allah mendahulukan menciptakan telinga dibandingkan mata. Kemudian beliau mengatakan wala yanaluhu minal ilmi ma yakuffuhu anha. Artinya orang yang tidak punya telinga dia tidak bisa mendapatkan ilmu yang mencukupi untuknya Fadharuhu fi dinihi aksar. Dan orang yang menggunakan telinganya tidak pada tempatnya atau tidak punya telinga berbahaya lebih besar dibandingkan yang tidak punya mata dalam agamanya. Wa a'ma fi dunyahu aksar. Sebagaimana yang beliau sebutkan tadi. Sedangkan orang yang tunanetra di dunianya lebih berbahaya dibandingkan di akhiratnya. Di akhirat dia tenang karena tidak melihat maksiat. Tidak ada dia melihat orang yang semua setengah. Setengah lengan, setengah paha, setengah dada, setengah... Ada dia. Sudah tenang dia. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan perkataan yang menarik. Penemuan-penemuan ilmiah juga disebutkan oleh para ulama tentang bahaya telinga yang dibiarkan mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Nah, silahkan adzan dulu. Ya, kita lanjutkan. Itu penemuan ilmiah yang pertama. Penemuan ilmiah yang kedua, dan yang saya maksud ilmiah adalah berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Penemuan ilmiah yang kedua, yaitu nama-nama nyanyian dan alat-alat musik yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis selalu berkonotasi buruk. Saya ulangi. Nama-nama nyanyian dan alat-alat musik yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis selalu berkonotasi buruk. Contoh misalkan, saya sebutkan sekarang beberapa nama dari nyanyian dan alat-alat musik yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Dan nanti kita akan bacakan hadis-hadisnya dan ayat-ayatnya. Saya sebutkan nama-namanya dulu sebagai penemuan ilmiah. Lihat semuanya buruk. Yang pertama, Allahu. Lahu artinya melalaikan. Yang kedua, Allahu. Lahu artinya sia-sia. Yang ketiga, al-batil. Batil artinya sebuah kebatilan. Yang keempat, az-zur. Artinya kedustaan. Ini semua nama-nama dari alat-alat musik ataupun nyanyian. Kemudian al-muka wat tasdiyah yaitu siulan dan juga tepuk tangan. Yang selanjutnya ruqyatus syaiton subhanallah. Jampi-jampinya mantranya setan. Itu musik. Makanya sebenarnya saya akan mau menjadikan judul kajian ini mantra setan. Uh, cangar lagi tuh. Nanti dikira judul sinetron atau film lagi. Bahaya kan? Mantra setan. Mantra setan itu musik. Nama lainnya. Yang kedua, Quranu syaitan. Qurannya setan, musik. Saya punya buku, judulnya belum selesai. Judulnya adalah uh, perbandingan antara Al-Quran dan musik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Qurannya syaitan itu musik. Kemudian, dan ini semua nama-nama ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Nama yang lain, mumbitun nifak fil qalb. Mumbit itu artinya adalah e, kalau ada tanah kemudian ada yang menyuburkan apa namanya? pupuk pupuk penyubur kemunafikan di dalam hati. Itu nama lain dari musik. Pupuk penyubur kemunafikan di dalam hati. Kemudian as-sautul ahmak, suara orang dungu bodoh kuadrat pangkat sembilan. Itu nama musik. Yang selanjutnya as-sautul fajir, suaranya orang yang banyak dosa. Yang selanjutnya, sautus syaitan, suaranya syaitan. Yang selanjutnya, mizmarus syaitan, serulingnya syaitan. Ya, nama-namanya buruk. Tidak ada satupun nama dalam Al-Quran atau hadis Rasul yang menyebutkan tentang musik dan nyanyian dan alat-alat musik kecuali buruk konotasinya. Ya, ini penemuan ilmiah yang kedua dan kita cukupkan itu. Makanya para ikhwah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama nanti saya akan bacakan perkataan-perkataan mereka dengan lengkap. Mereka sangat memperhatikan agar menjauhi kepada musik. Bahkan nanti kita akan sebutkan mudah-mudahan waktunya cukup bahwa Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menyerahkan anak beliau kepada pendidik beliau, pendidik anaknya, guru kah ya atau guru TPA gitu, guru anak-anak kecil, guru PAUD Wasiat pertama apa? Kenalkan kepada anakku ini bahwa dirimu tidak suka musik. Wasiat pertama, Umar bin Abdul Aziz kepada pendidik anaknya. Nanti kita akan baca perkataan-perkataannya. Taib, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada pengertian musik, alat-alatnya dan nyanyiannya. Kita ambil dari kitab Fathul Bari. Musik dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, al-ma'zifah. Dalam jumlah atau dalam bentuk jamak, al-ma'azif. Al-Hafidh Ibnu Hajar, ini bukan perkataan Ahmad Zainuddin. Ini bukan perkataan Wahabi. Bukan. Ya, ini perkataan ulama. Al-Hafidh Ibnu Hajar yang bermazhab Syafi'i ulama Islam abad ke-7 Hijriah mengatakan dalam kitab beliau yang sangat fenomenal Fathul Bari al-ma'azif jam'u ma'zifah hiya alatul malahi ma'azif adalah bentuk jamak dari ma'zifah dan dia adalah alat-alat yang melalaikan Lihat, ini sini pun terdapat keburukan musik. Dia selalu melalaikan. Ya, Wahyal alat alat ya'zifu yang saya berani tantang. Yang sibuk dengan musik maka sering sekali mereka lalai sholat. Lalai sholat. Ya, sering. Kalau seandainya ada yang semangat atau ada yang istiqamah sholatnya, itu hanya syirzimatun qalilah. Hanya sedikit sekali. Karena dia memang melalaikan lahwal hadis, melalaikan ucapan yang melalaikan. Wahyal alah allati yuzafu biha. Imam Al-Qurtubi mengatakan yang lain di dalam kitab juga Fathul Bari. Beliau mengatakan perkataan dari Al-Jauhari, Al-Jauhari seorang ulama bahasa, "Annal ma'azif al-ghina walladhi fi sihahi annaha alatul lahu." Ma'azif adalah nyanyian. Kalau tadi alatnya, sekarang nyanyiannya. Berarti semuanya ini masuk ke dalamnya. Karena ada yang membedakan. Ustadz, yang dilarang itu kan main musiknya. Nyanyinya nggak apa-apa. Ya, nyanyinya tidak mengapa. Maka tidak benar. Nyanyiannya dan alat-alat musik untuk bernyanyinya juga terhar diharamkan. Karena ada sebagian orang, Ustaz saya nggak main musik, tapi saya nyanyi. Siti-siti jos. Saya nyanyi. Apa salah saya? Kan nggak main musik. Enggak ya, Aki. Dua-duanya. Lahwal hadis, ruqyatu syaitan, mantranya setan. Ya, ini para ikhwan. Dan termasuk di dalamnya nanti kita akan bahas anasyid, nasyid, nasyid di mana dalam Islam. Mudah-mudahan waktunya cukup. mudah-mudahan Bapak Ibu sabar dengan saya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada pendapat yang ketiga. Apa itu yang disebut dengan ma'azif? Kalau tadi yang pertama ma'azif maksudnya apa? Alat-alat musik. Yang kedua maksudnya apa? Nyanyian. Ya. Yang ketiga ma'azif bidufuf wa ghairuhi wa ghairiha mimma yudrabu bih. Ma'azif lebih spesifik dengan duf. Duf itu adalah rebana atau semua alat musik yang dipukul. Tobel seperti drum, seperti apa lagi? Apa yang dipukul? Angklung ataupun apa saja yang dipukul. Semua masuk ke dalam ma'azif. Jadi ada tiga pengertian ma'azif, alat-alat musik. Yang pertama alatnya, yang kedua apanya? Nyanyiannya yang ketiga lebih spesifik dari alat tadi yaitu yang di yang dipukul. Baik. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kita ambil dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hukum musik dan nyanyian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan uh, agama Islam dibangun di atas dalil. Dan kalau sudah ada dalil yang ada pada kita hanyalah taslim, Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qawait wa yusallimu taslima. Demi tidak demi Rabbmu mereka benar-benar tidak beriman. Bahkan ini termasuk syu'abul iman yang paling kuat. Bagian keiman yang paling kuat adalah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, maka mereka tidak mendapati di dalam hati mereka keberatan. Mereka hanya bisa menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Kalau boleh saya katakan, ciri karakteristik yang paling kuat dari orang beriman taslim bima qala Allah wa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menerima dengan sebenar-benar penerimaan apa yang diucap difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita mulai dengan hukum Al-Qur'an, hukum musik dan nyanyian dilihat dari ayat Al-Quran. Ah, dalil yang pertama surat Luqman ayat 6. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَمِنَ النَّاسِ nas man لَهْوَ الْحَدِيثِ hadith عَنْ an اللَّهِ بِغَيْرِ ilm wa هُزُوَا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ azabun muhin. Dan dari manusia ada yang membeli lahwal hadis saya nanti akan sebutkan apa arti lahwal hadis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan agama sebagai olok-olokan. Ulaika lahum azabun muhin. Mereka mendapatkan siksa yang menghinakan. Lihat Pak, di dalam orang yang sibuk dengan musik pasti lepas pasti ada dua atau minimal salah satu dari dua ini. Kalau tidak mau dikatakan dua-duanya. Pertama, sesat dari jalan Allah yang kedua, yaitu menjadikan agama sebagai olok-olokan. Baik, para yang dirahmati Allah. Lihat, perhatikan. Imam Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau mengatakan wa yakfi tafsir sahabati wat tabi'in li lahwil hadis bi annahu al-ghina Tadi ayatnya berbunyi bagaimana? Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis. Kata Imam al cukup penafsiran sahabat Nabi dan tabi'in bahwa lahwal hadis adalah rina, rina nyanyian. Faqad sahha dzalika an Ibnu Abbasin wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhuma. Tafsiran bahwa lahwal hadis adalah nyanyian ini tafsiran telah benar dari Abdullah bin Abbas Abdullah bin Mas'ud. Dua orang sahabat Nabi ahli tafsir. Kurang apa lagi? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Sohba, sahabatnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Sa'altu bin Mas'udin radhiyallahu anhu an qawlihi ta'ala, ma wa minan nas man yashtari lahwal hadith, faqala, wallahi alladhi la ilaha illa huwa la ilaha illa ghairuhu huwa." al-ghina wa yuraddiduha salah marrat. Abu Sahba, muridnya Abdullah bin Mas'ud berkata, aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, seorang ah, sahabat Nabi, dekat dengan Rasulullah, banyak hadisnya, 70 surat langsung diambil langsung dari mulut Rasulullah, kurang apa lagi. Bahkan beliau bisa menantang, kalau ada orang yang lebih paham dariku tentang Al-Quran, aku akan datangi dia Maksudnya aku tanding ilmunya. Ini pe, perkataan ini bukan untuk menyombongkan diri, akan tetapi untuk mendudukan kedudukan beliau. Ayo belajar dariku, aku faham Al-Quran. Dan itu bukan ujub. Itu jalan untuk menunjuki manusia kepada kebaikan. Makanya kalau seandainya ada seorang ustaz misalkan, kalian murid, belajar sama saya. Itu tidak mengapa. Karena agar murid-muridnya mau belajar, jangan menyombongkan diri. Ya, sudah panjang jenggot karena mau belajar lagi. Apa hubungannya jenggot lawan ilmu? Apa hubungannya? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, yang dimaksud dengan lahul hadis dalam surat Luqman ayat 6 adalah, Wallahi, demi Allah, dan tidaklah seorang bersumpah kecuali menyebutkan yang dia agungkan untuk menekankan perkataannya. Abdullah bin Mas'ud bersumpah, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Setelah bersumpah menyebutkan kalimat tauhid, penekanan bahwa yang dimaksudlah wal hadis adalah nyanyian dan beliau ulangi tiga kali para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat beberapa, berbagai macam penekanan dari Abdullah bin Mas'ud. Sumpah. Kalimat tauhid. Kemudian diulangi sebanyak tiga kali. Kurang apa lagi, Pak? Mana yang lebih pintar dibandingkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Makanya kalau ada sebagian orang mengatakan, "Oh, tapi ulama si fulan membolehkan." Bahkan sampai detik ini ada sebagian yang berpendapat kepada bahwa ulama si fulan membolehkan. Maka kita katakan, mana ente lebih berilmu dibandingkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahkan dengan sumpahnya, dengan kalimat tauhidnya diulangi tiga kali. Kurang apa lagi? Yang lebih luar biasa lagi, itu bukan hanya perkataan beliau, perkataan sahabat Abdullah bin Abbas, perkataan para tabi'in seperti Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, Ikrimah, dan lain-lainnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al Hasan Al Basri mengatakan terhadap ayat ini, "Nazalat hadhil ayah fil ghina wal mazamir." Artinya, ayat ini turun pada perkara nyanyian dan alat-alat musik وفسر العلماء ulama anna الحديث hadith كل صوت sautin yasuddu anil Dan para ulama menafsirkan bahwa lahul hadis adalah setiap suara yang menahan seseorang dari kebenaran. Itu disebut dengan lahul hadis. Dan itu ada pada nyanyian dan alat-alat musik. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tafsiran yang menarik juga disebutkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau. Perhatikan baik-baik tafsirannya terhadap surat Luqman ayat 6 ini. An Abi Umamah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Umamah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La tabi'ul qayyinat." Jangan kalian menjual atau membeli wanita-wanita penari yang menyanyi. Banyakkah wah ini? Nah, koyinat namanya. Jangan dikasih nama anak koyinat. Kalau konitat boleh anaknya Mas Eko. Ya. Kalau koyinat itu wanita. Kalau bahasa kita biduan. Ya. Jangan kamu beli dia. Wala jangan kamu jual, wala tastaruhunna dan jangan kamu beli. Wala khaira fi tijaratihinna. Tidak ada kebaikan apapun di dalam menjual belikan mereka. Wasamanuhunna haram dan menjual dan harga mereka haram. Perhatikan manajer-manajer alat-alat musik. Manajer-manajer biduan. Samanuhunna haram Ya, jual beli mereka haram. Fi misli hadza nazalat hadhil ayah. Tentang hadis ini turunlah surat Luqman tadi. Jadi kalau kita berbicara tentang ilmu tafsir, penafsiran paling bagus ayat Al-Quran ditafsiri oleh ayat Al-Quran. Yang kedua, ayat Al-Quran ditafsiri dengan hadis. Persis seperti yang terjadi ini. Baru yang ketiga, ayat Al-Quran ditafsiri dengan perkataan para sahabat, para tabi'in. Baru yang keempat, ayat Al-Quran ditafsiri dengan madlulil lughah. Dengan indikasi-indikasi bahasa. Dan semuanya ada. Semuanya ada di dalam lahul hadis, ditafsiri di dalam ayat yang lain, ditafsiri oleh hadis seperti riwayat Tirmidhi. Bahkan para ikhwah tentang koyina tadi benar-benar terjadi. Di zaman sekarang bukan hanya satu dua orang biduan. Ya, kalau di dalam jamaah, di dalam masjid ada namanya sholat berjamaah. Ini ada namanya buka aurat berjamaah. Itu tuh grup-grup perempuan-perempuan satu lima tujuh sepuluh empat puluh lima puluh. Itu orang tuanya mana? Dan itu dianggap prestasi. Sebagian orang tua nelfon, kawannya, "Jeng, alhamdulillah, anakku menang." Menang apa? Da, lomba dangdutan oplos. Alhamdulillah. Fakabbir alaihi arba'an liwafatih. Takbirkan untuk dia empat kali karena wafatnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan perkataan Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, هذا أي القول بأنه الغنى أعلى ما قيل في هذه الآية وحلف على ذلك ابن مسعود بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات أنه الغنى seperti yang saya sudah sebutkan tadi kata Imam Al-Qurtubi ahli tafsir beliau mengatakan pendapat bahwa lahul hadis ditafsiri dengan nyanyian adalah ini tafsiran yang paling tinggi. Kenapa? Abdullah bin Mas'ud bersumpah. Kemudian setelah sumpah menyebutkan kalimat tauhid. Kemudian setelah itu diulang sebanyak tiga kali. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang ke dua. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 64. Allah berfirman, "Wastafziz minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khairika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa idhum wa ma ya'idumu syaitanu illa ghurura." Artinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat apa tadi? Surat Al-Isra ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wastafjiz man, man istata'ta minhum bisautika. Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu. Wa ajlib alaihim bi khailika dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda. Wa rajilika dan pasukanmu yang berjalan kaki. Wasyarikhum fil amwali wal auladi wa Dan bersedikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak mereka. Dan berilah janji mereka. Wa ma ya'iduhumu syaitan illa ghurura. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Ayat ini, Al-Isra ayat 64, Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab Jami'u Al-Bayan li Ahkamil Quran Imam Ibn Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin, imamnya para ahli tafsir, menyebutkan tafsiran dari Imam Mujahid, seorang ahli tafsir generasi sahabat. Imam Mujahid berkata, Istanzil minhum man istata'ata. Artinya, hasunglah siapa yang kamu sanggupi di, di antara mereka dengan suaramu. Artinya, tipu daya orang-orang dengan suaramu. Kata Imam Ibn Jahid, wasautu al-ghina wal batil. Dan men, suara yang menipu musuh-musuh adalah nyanyian dan kebatilan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian dalil yang ke surat An-Najm ayat 59 sampai 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa min hadzal haditsi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun." Apakah dari ucapan ini kalian takjub, tertawa dan tidak menangis dan kalian sedang samidun? Sumud kata Abdullah bin Abbas adalah ghina, adalah nyanyian. Kata Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, "Kanu idza sami'ul Qur'an taghannaw fa nazalat hadhil ayah." Surat apa tadi? An-Najm ayat 59 sampai 61. Sebab turun ayat ini adalah orang-orang himyar, orang-orang kafir di zaman para sahabat. Kalau mendengar Al-Quran dibacakan mereka menyanyi, maka turunlah ayat ini. Makanya Allah berfirman, apakah dari ayat ini kalian tidak takjub, kemudian kalian tertawa tidak menangis, dan kalian sedang dalam keadaan bernyanyi. Ini menunjukkan haramnya nyanyian. Kemudian dalil yang keempat, surah Al-Furqan ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil maru kirama. Orang-orang yang tidak menyaksikan zur. Ini adalah orang-orang sifat hamba Allah yang disebut dengan abdurrahman hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Salah satu sifat mereka yang tidak pernah menyaksikan zur. Perhatikan Imam Ibn Katsir rahimahullah menyebutkan tafsiran dari Muhammad Ibnul Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah ini adalah salah satu dari anak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Muhammad bin Hanafiyah rahimahullah, azur zur huwal ghina." Zur artinya adalah nyanyian. Begitu juga ditafsiri oleh Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Jarir Al tabari dari Mujahid bahwa az adalah la yasma'una al-ghina. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih tidak pernah mendengar musik. Ya, tidak pernah mendengar musik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dari Al-Qur'an. Berapa ayat tadi? Empat. Yang sekarang kita ambil dalil-dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan hadisnya, hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروه عليه بسريحة لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولوا ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة لها sungguh akan benar-benar datang dari umatku orang-orang yang menghalalkan perzinahan. Sutra bagi laki-laki. Khomar, minuman yang memabukkan. Dan ma'azif, alat-alat musik. Para ikhwah, ada pelajaran menarik dari eh, seorang murid besar dari ulama besar Syekh Masyur Hasan Salman, muridnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan maknanya, jika engkau mendengar ada orang yang menghalalkan musik, maka benarkanlah sabda ini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, sungguh akan benar-benar datang dari umatku orang-orang yang menghalalkan. Otomatis kata dihalalkan berarti diharamkan. Perzinahan, sutra bagi laki-laki, minuman yang memabukkan, dan alat musik. Beliau mengatakan, Syekh Masyur Hasan Salman Habibullah Ta'ala, beliau mengatakan, kalau ada orang dari umat Nabi Muhammad SAW yang mengatakan musik halal, maka benarkanlah sabda Rasulullah. Karena memang akan ada dari umat beliau yang mengatakan musik itu halal. Lihat perkataan para ulama. Indah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat perkataan Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Seorang alim, jabal, gunung ilmu. Yang meninggal sekian, sekian belasan tahun yang lalu. Beliau mengatakan, Wal ma'azif hiyal agani wa alatil malahi. Ma'azif artinya adalah nyanyian dan alat-alat musik. Akhbaran Nabi saw annahu yati fi akhir zaman qawmun yastahillunaha kama yastahilluna al-khamra wal zina wal hadira. وهذا من علامة نبوته فإن ذلك وقع كله dan Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan bahwa di akhir zaman ada suatu kaum yang menghalalkan enggak, menghalalkan alat musik. Sebagaimana mereka menghalalkan khamar, zina dan sutra bagi laki-laki. Dan ini termasuk tanda-tanda kenabian beliau. Kenapa? Karena semuanya memang benar-benar terjadi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, ini perhatikan perkataan yang menarik. Wa man za'ama anna Allah abahal aghani wal alatil malahi faqad kadzab wa ata bimunkaran aziman nas'alullah ta'ala min ta'atil hawa wasyaitan. Barang siapa yang mengaku Allah telah menghalalkan musik dan alat-alatnya, sungguh dia telah berdusta Kenapa? Karena dia mendustakan kenabian berarti. Ya. Bahwa bukan mendustakan kenabian. Berarti dia telah terperosok ke dalam hadis Nabi. Itu maksudnya. Ya. Bahwa memang akan benar ada orang-orang yang menghalalkan musik. Para ikhwah, diambil dari hadis tadi yang berbunyi, sungguh akan benar-benar datang um, orang-orang dari umatku yang menghalalkan diantaranya musik. Diambil dari hadis tadi dua pendap, dua faedah. Yang pertama, kata yastahilun. Menunjukkan bahwasanya hal tersebut memang haram. Karena Nabi mengatakan akan ada orang-orang dari umatku yang menghalalkan. Berarti jelasnya dia apa? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, pelajaran dari hadis tadi. Nabi Muhammad SAW menggandengkan alat musik dengan dosa-dosa besar. Seperti apa? Zina, kemudian khomer. Kurang apa lagi penjelasan? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma begini. Kadang orang mencari celah sana sini, Ya, salah satu sebabnya adalah ta'atul hawa, mengikuti hawa nafsu. Apalagi seperti yang saya ungkap di awal. Apalagi hawa nafsu itu berkaitan dengan fulus. Ya. F U F U L U u S fulus. Ya. Susah itu di. Dan saya pernah berhadapan dengan kawan-kawan yang sudah meninggalkan musik. Mereka mengatakan, sulit Ustaz, kami hidup dari situ. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwan, ada perkataan menarik juga dari Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Hukmul Ma'azif. Beliau mengatakan, "Walau lam yarid fil ma'azif hadithun wala ayatun siwa hadhal hadith lakana kafiyan fit tahrim." Kalau seandainya belum ada satu hadis pun, satu ayat pun tentang haramnya musik kecuali hadis tadi sudah cukup untuk menunjukkan bahwa musik adalah haram. Kemudian beliau mengatakan, "Wa khasatan fi naw'il ghina walladhi ya'rifuhu an-nasul Terma apalagi khusus lagi tentang jenis nyanyian dan musik yang dikenal oleh manusia saat sekarang ini. Hadal ghina alladhi madatu alfadul fuhsh wal bada'ah. Yang mana nyanyian, materi, kata-kata di dalamnya adalah kata-kata kotor, kata-kata rayuan, gombal yang tidak pantas diucapkan, diperdengarkan kecuali kepada kepada pasangan-pasangan kita yang sah secara tersendiri tidak bisa diumbar seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari yang kedua hadis riwayat Tirmidzi dari hadis apa dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma Abdurrahman ibn Auf ila Nakh, fa idza ibnuhu Ibrahim yajudu bi nafsihi. Fawada fi hijrihi fa fadat 'ainahu. Faqala Abdurrahman atabki wa anta tanha 'anil buka? Qala inni lam unha 'anil buka wa inna man nuhitu an sawtaini ahmaqaini fajiraini sautun 'inda naghmati lahwin wa la'bin wa mazamiri syaitan wa sautu 'inda musibati khamshin wujuhin khamshi wujuhin wa syakhi juyubin wa rannah. Artinya Jabir bin Abdullah bercerita, suatu ketika Rasulullah SAW bersama Abdurrahman bin Auf keluar ke kebun beliau membawa anak beliau Ibrahim yang masih kecil yang meninggal akhirnya pada umur 16 bulan. 16 bulan itu satu tahun berapa? Satu tahun empat bulan, hampir satu tahun setengah begitu ya. Kemudian melihat Ibrahim nafasnya terengah-engah, dicabut nyawanya. Nabi Muhammad SAW sifat kebabakannya keluar, sifat kemanusiaannya keluar, menangis. Abdurrahman bin Auf bertanya, Atabki? Menangis engkau wahai Rasulullah dengan seperti ini. Maksudnya kok enggak terima takdir begitu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh Abdurrahman bin Auf mengatakan wa anta tanha anil buka. Padahal kan engkau melarang kalau ada musibah engkau melarang kita untuk menangis. Tentunya yang dilarang ini adalah menangis yang lebih dari tiga hari. Dan menangis yang meraung-raung. Menangis yang mendatangkan kemungkaran. Ya, menangis sambil mukul apa gitu. Sambil merobek baju, sambil menggundur rambut apalagi kalau perempuan. Ya. Mbah hancur semua hanya Sidin Uyuh. Mbah itu Sidin mengatakan, aku sebenarnya sabar. Sabar apa hancur malahnya? Kemudian Rasulullah SAW menanggapi pertanyaan Abdurrahman bin Auf. Beliau mengatakan, Ini lam unha anil buka. Aku tidak dilarang untuk menangis. Wajar kalau seorang mendapat musibah dia menangis, tapi dengan catatan tadi. Wa inna manuhitu an sautaini ahmaqaini fajirain. Makanya saya katakan tadi bahwa penemuan ilmiah yang kedua nama-nama nyanyian dan musik nama-namanya buruk. di antaranya hadis ini. Beliau mengatakan, tetapi aku dilarang tentang dua suara yang ahmak. Ahmak itu dungu, bodoh, kuadrat, pangkat sembilan. Itu ahmak. Suara yang dungu. Ya. Fajirain, suara yang penuh dosa. Apa dua suara tersebut? Sautun inda nagmati lahwin wala'bin. Suara tatkala nyanyian yang melalaikan dan menyanyian yang mempermainkan wa mazamir syaitan dan serulingan syaitan. Makanya saya katakan tadi, pertemuan ilmiah yang kedua, nama-namanya ada semua dalam Al-Quran dan hadis atau perkataan para ulama. Mazamir syaitan, seruling setan. Ini bukan judul komik, seruling setan. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua suaranya sautu inda musibah dan suara tatkala mendapat musibah. Khamsin wujuh yaitu memukul-mukul wajah, wasyakki juyub merobek-robek baju, waranna dan suara meraung-raung. Ini suara yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang kedua yang menunjukkan haramnya musik. Yang ketiga. Betul yang ketiga ya? Yang ketiga yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan disahihkan oleh Imam al Albani rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sautani mal'unani fi dunya wal akhirah mizmarun inda na'mah ni'mah wa rannatun inda musibah dua suara terlaknat ini nama lain dari musik suara terlaknat dua suara terlaknat di dunia dan di akhirat mizmarun inda ni'mah alat-alat musik tatkala mendapatkan nikmat Waranna inda musibah. Dan raungan-raungan tatkala mendapatkan musibah. Itu dalil yang ketiga. Yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam al Albani rahimahullah taala. Dan hadis ini perhatikan baik-baik. Ya, takut kita kalau seandainya di tengah-tengah kita ada konser musik. Hati-hati ini. Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inna fi hadhil ummati khasfan wa maskhan wa qadfan. Sesungguhnya di dalam umat ini akan terjadi khasf. Khasfan itu artinya adalah tanah longsor. Tanah tenggelam. Wa maskhan perubahan wajah. Wa qadfan dan hujan batu. Faqala rajulun minal muslimin ya Rasulullah wa mata dzalik. Seorang dari kaum muslimin bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan itu terjadi?" Apakah Rasul SAW menjawab, kalau seandainya ada pengumuman dari BMKG ada lempengan bumi yang bergerak? Enggak. Bukan itu. Lihat kata Rasul SAW, Iza waharatil qayyinat, jika telah terlihat penyanyi, biduan-biduan wanita menyanyi. Bahkan sekarang bukan hanya sekedar menyanyi. Dangdut, Ya, bukan hanya sekedar menyanyi akan tetapi goyang. Goyangnya erotis di hadapan anak-anak kecil. Auzubillah. Zulumat ba'duha fawqa ba'd. Kemungkaran di atas kemungkaran dan begitulah karakteristik maksiat. Syaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ma'siyatillah fa'lam anna laha indahu akhawat. Jika engkau melihat seseorang bermaksiat kepada Allah, ketahuilah. Maksiat itu ngajak kawan-kawannya yang lain. Kawan-kawannya yang lain. Pasti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. jika telah nampak, nampak sekarang. Koyinat. Saya jadi ingat perkataan sahabat saya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ustaz al fadhil Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja Hafidullah. Tentang kuburan. Lihat Rasulullah SAW bukankah di awalnya melarang untuk berziarah kubur betul? Kemudian ketika para sahabat sudah terlihat kuat imannya baru beliau membolehkan. Tapi dengan berbagai macam syarat. Syaratnya apa? Tidak boleh sholat menghadap kepadanya. Syaratnya apa? Tidak boleh duduk di atasnya. Syaratnya apa? Tidak boleh eh, dijadikan kuburan sebagai tempat yang selalu di rutinkan pada waktu tertentu untuk dikunjungi. Ya, syaratnya apa? Tidak boleh kuburan dijadikan sebagai masjid dibangun di atasnya. Dan subhanallah kata beliau kata Ustaz waktu itu, beliau menukilkan perkataan Imam Al-Qayyim. Imam Al-Qayyim mengatakan semuanya ini dilanggar. Sama sekarang. Koyinat semuanya ini ada. Kemudian wal mahazif dan alat-alat musik, wasyuribatul khumur dan minum khamar seenaknya. Semuanya sudah terjadi. Itulah termasuk dari tanda-tanda kenabian. Ya. Hadil asya qad hasalat wa baqiyatil kata buku yang saya baca ini, semuanya sudah terjadi. Ada biduan wanita, ada alat musiknya plus homernya. Semuanya sudah terjadi, tinggal apa? Siksanya. Jangan tinggal nontonnya. Ente eh, gimana? Mas David bu, Mas David yang baru nikah kemarin. Bukan tinggal nontonnya, tinggal siksanya. Alhamdulillah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, hadis yang selanjutnya dari Ibnu Abi Syaibah. Dan memang kadang-kadang nasihat untuk meninggalkan kemungkaran berat, ya. Karena dia selalu disalahkan. Tapi coba nasihat ini terima dengan hati yang lapang, tulus bahwasanya yang menasihati tidak menginginkan apa-apa kecuali hanya kebaikan. Wa ma uridu illal islah mastata' kata ima, eh, kata Nabi Nuh kalau tidak salah. Aku tidak menginginkan kecuali perbaikan semampuku. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Coba lihat lagi hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam Ibnu Abi Dunya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda dan ini penekanan terhadap yang tadi. Inna fi ummati khasfan wa maskhan wa qalfan. Sesungguhnya di umatku terjadi longsor, perubahan wajah, Kemudian kalfan berhujan batu. Qalu ya Rasulullah wahum yashhaduna la ilaha illallah. Wahai Rasulullah, mereka orang bersyahadat la ilaha illallah. Masa terjadi seperti itu kepada mereka? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya. Idza zaharatil ma'azif wal khumur wa labisal wa lubisal harir." Iya, kalau terlihat alat-alat musik, minuman-minuman khamar bebas terlihat, dan dipakai sutra-sutra bagi laki-laki. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Di sana ada hadis yang lain riwayat Imam Ahmad Ada hadis yang lain riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ilaihim dzata yaumin wa fil masjid. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat dan mereka sedang duduk-duduk di masjid. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan uh, datang langsung mengucapkan hadis. Inna Rabbi azza wa jal harrama 'alal khamri wal maisir wal qubah wal wal qinnin. Subhanallah, hadis ini sedikit menyimpang tentang uh, musik. Lihat ya, bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu berat menjadi nabi dan rasul. Dalam artian berat, menanggung wahyu itu berat. Didengar, dihafal, disampaikan. Ya, makanya kita wajib mencintai beliau. Shallallahu alaihi wasallam. Berat perjuangan beliau menyampaikan agama ini. Belum lagi ada penolakan menyampaikan, dapat wahyu, didengar dengan baik, dihafal dan harus disampaikan seperti yang beliau dengar. Makanya di sini lihat, Abdullah bin Amr bin As bercerita, Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya menemui kami di masjid, langsung ngeluarin hadis. Itu agar hafalannya tidak hilang agar apa yang beliau sampaikan benar-benar beliau yang beliau dapatkan benar-benar langsung disampaikan. Inna Rabbi sesungguhnya Rabbku Azza wa Jal harrama alal khamri wal maisir wal, wal qubah wal qinnin. Mengharamkan atas khamar, judi, kubah. Kubah artinya adalah tobel. Tobel itu yang biasa kalau drum band dipukul. Ya, itu kubah. Apa namanya sih? Ya, bass. Ya, pemain musik semua sini ha? bas, ya. Kemudian uh, al-qinnin. Al-qinnin juga termasuk dari alat-alat musik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ada cerita menarik. Ini juga dalil bahwa bukan hanya Nabi yang mengharamkan dan ini dilakukan oleh para sahabat. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Sami'a Ibnu Umar mizmaran. Ibnu Umar pernah mendengar nyanyian atau suara-suara musik. Faqala fawada isba'ihi ala udhnayh. Nafi' pembantunya Abdullah bin Umar mengatakan Abdullah bin Umar ketika mendengar itu beliau meletakkan kedua telangan telunjuknya di telinganya. Wana anitorik dan menyimpang atau ber, e, eh, ke menyamping dari jalan agar tidak mendengar. Wa qala li ya Aba Nafi' hal tasma'u syai'an? Kemudian setelah beberapa lama, wahai Abu Nafi', wahai Nafi', apakah engkau mendengar sesuatu? Kata Abu Nafi', la. enggak, sekarang tidak lagi. Maka kemudian beliau mengatakan, farafa isba'aihi min udhunai. Maka beliau meletak, eh, mengeluarkan kedua tangannya dari kedua telinganya. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'a mithla hadza fasana'a mithla hadza Aku pernah bersama Rasulullah, kejadiannya sama dan beliau berbuat seperti yang aku lakukan tadi. Wah, bagaimana kalau kita di sini? Ya? Susah. Masuk supermarket, ini, jualan bubur ayam begini. Susah. Saya pernah bawa anak saya yang paling kecil Halimah masuk ke supermarket gitu. Lagunya lagu orang dugem. Eh dia langsung joget. <laughs> Eh, eh, eh, haram. Ini mudah di mana kamu dapat? Subhanallah. Maka saya sering mengatakan, bukan di Arab Saudi tidak ada maksiat, tetapi di Indonesia lebih banyak tantangannya. Para ikhwan, Abdullah pulang dari sekolah. Di rumah tidak ada eh, televisi. Abdullah pulang dari sekolah lisannya ternin me, apa ya menye, me, nen, men, menyenandungkan musik atau nyanyian saya juga nggak paham maka langsung ditegur ini apa dapat dari mana dari teman bah maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT, biar tidak mengapa kita capek di dunia asalkan kita selamat di akhirat dan mem yang membuat anak-anak sulit untuk menghafal Quran, mendengarkan musik itu sudah pasti. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu perhatian, para ulama mengatakan ittafaqal aima ala sihhati ahadithi tahrimil ghina wal ma'azif illa Abu Hamid Al-Ghazali wa huwa ma 'urifa ilmal hadith para ulama hadis bersepakat tentang bahwa hadis-hadis tentang haramnya musik dan nyanyian adalah sah hadisnya kecuali Abu Hamid Al-Ghazali dan beliau belum begitu mendalami ilmu hadis. Kemudian kecuali juga Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan, "Lau sahha minha syai' laqala bih." Kalau seandainya ada hadis yang sahih tentang haramnya musik maka aku akan mengatakannya. Ini jawaban bagi siapa yang mengatakan ada ulama yang membetulkan. Ada ulama yang membolehkan. Maka kita katakan ulama hadis bersepakat akan bahwa hadis-hadis haramnya musik adalah sahih. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil perkataan-perkataan para ulama tentang musik. Saya mulai dari para sahabat, para tabi'in, kemudian ulama-ulama selanjutnya. Abdullah bin Abbas mengatakan, perhatikan baik-baik. Wal ghina ashaddu lahwan wa a'zamu dararan min ahadithil muluk wa akhbarihim. Fa innahu ruqyatu zina wa mumbutun nifaq wa syirkus wa syirkus syaitan wa khumratul aql wa sadduhu 'anil qur'anil 'anil qur'ani a'zamu min saddi ghairi min al-kalamil batil li shiddati mailin nufus ilaihi wa fihi. Musik, nyanyian lebih berbahaya, lebih melalaikan dan lebih besar bahayanya dibandingkan dongeng-dongeng yang dikisahkan kepada para raja. Dulu ada kebiasaan orang-orang mendongeng di hadapan para raja. Seperti mungkin antum kenal dengan cerita Abu Nuwas ya. Sampai Banjar jadi Abu Nawas. Taib. Kenapa demikian? Kata Abdullah bin Abbas. Ini bukan kata saya. Dan ini bukan ulama wahabi. Abdullah bin Abbas mengatakan. Ya, beliau mengatakan radhiyallahu anhu warḍahu akhzallah man sabbahu qala. Fa inna ruqyatu zina. Dia adalah mantra zina. Mantra zina. Ya, tidak sedikit. Pasti berzina setelahnya wa mumbitun nifaq dan penyubur tanaman kemunafikan kesyirikan syaitan pemabuk akal dan musik menghalangi seseorang dari Al-Qur'an lihat ini sebagaimana saya sebutkan tidak akan mungkin terkumpul yang suka dengar musik dengan hafalan Quran maka mungkin mungkin yang sedikit hafalan Qur'annya yang dari dulu cuma tiga kul aja. Dan tambah surat paling favorit Inna Ataina. Itu pun warisan SD. Mungkin itu kebanyakan mendengar musik dahulunya. Ngaku kada? Ngaku lah. Hmm. Hah? وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل Musik melalaikan, menghalangi seseorang dari Al-Quran lebih besar dibandingkan perkataan-perkataan lain yang melalaikan dari Al-Quran. Kenapa? Lishiddati mailin nufus ilaihi waragbatiha fih. Karena manusia itu suka kepada musik. Mau tidak di, disuk, mau tidak uh, diakui diakui atau tidak diakui, semua suka. Saya pernah waktu itu mau daurah dua tahun yang lalu kalau tidak salah. Daurah di Terawas Mojokerto di atas gunung gitu ya, daurah semua ustadz senusantara. Kemudian kita diantar oleh kawan-kawan dari Surabaya dan bersama saya Ustadz Arifin Muhammad Arifin Badir Ustadz saya Hafizahullah Taala. Kemudian singgah karena waktu sudah maghrib singgah kita di rumah makan. Tidak ada rumah makan kecuali itu dan di dalamnya ada band. Band bukan hanya musik yang disetel, band ada di dalamnya. Masuk dengan wajah masam, uh, band. Masuk gitu ya. Kemudian dia main. Mau tidak mau kita harus mendengar. Yang muka masam menjadi tertawa. Yang asalnya tangan megang meja jadi menggeletek juga. Ini ya begitu manusia. Ya, lisiddati mailin nufus ilaiha. Karena saking sukanya manusia ke sana yang melalaikan, yang nyaman, waraghbatiha fihi dan kesukaan jiwa ke dalam musik tersebut. Kemudian beliau mengatakan, perkataan Abdullah bin Abbas bukan perkataan kosong begitu enggak. Fa innal ayati tadammanat dhamma istibdali lahwil hadith bil Qur'an liyudhilla an sabilillah bi ghairi ilm wa yattakhidhaha huzwa. Ayat-ayat yang disebutkan dalam surat Luqman ayat 6 tadi mengandung tercelaknya pergantian ucapan yang melalaikan dengan Al-Qur'an. Artinya karena orang sibuk dengan nyanyian musik, maka Al-Qur'annya jadi tergantikan. Jadi jelas. Itu dalil dari Abdullah bin Abbas atau pendalilan dari Abdullah bin Abbas kenapa musik lebih melalaikan manusia, menjauhkan manusia dari Al-Qur'an dibandingkan ucapan lain, dibandingkan hal-hal yang melalaikan lainnya. Karena disebutkan dalam surat Luqman ayat 6. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah itu perkataan sahabat Nabi. Di sana ada perkataan uh, tabi'i. Lihat, ini yang saya katakan tadi. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan kepada pendidik anaknya, kalau di, di kita itu pengajar PAUD, pendidikan usia dini, anak usia dini. Ya, beliau mengatakan, "Layaku liyakun awwala ma ya'taqiduna min adabik bughdul malahi alladhi bad'uha minasyaitan wa aqibatuha suhtur rahman. Lihat. Hendaklah beliau mengatakan kepada guru PAUD anaknya, hendaklah yang pertama kali diyakini dari adabmu wahai sang guru terhadap anakku adalah kamu membenci alat-alat musik. Kamu membenci nyanyian. Yang mana awalnya dari syaitan dan akhirnya mendapatkan murka Rahman, murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Fa innahu balagani anithiqat min ahli ilm." Sesungguhnya sampai kepadaku kabar dari ulama-ulama yang terkemuka, anna al ma'azif wastima'il aghani wal lahja biha yumbitun nifaq fil qalb kama yumbitul usbal ma' bahwa menghadiri nyanyian, menghadiri mendengar eh, alat-alat musik itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati sebagaimana air menumbuhkan rumput-rumput. Itu perkataan sahabat tabi'in. Sekarang perkataan ulama. Ini perkataan ulama menarik ini. Saya bacakan perkataan ulama Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Ighasatul Lahafan. Beliau mengatakan, iyyakum wal ghina fa innahu yunqisul haya wa yazidu fi syahwa wa yahdimul muru'ah wa innahu la yanubu anil khamri wa yaf'alu ma yaf'alu as-sukr jauhi kalian dari musik sesungguhnya dia menurunkan sifat malu ya, orang enggak malu-malu ya kalau sudah dengar musik konser enggak malu wah wow, Pokoknya nggak malu-malu. Kadang buka baju, kadang buka celana, sampai celana dalam, nggak malu-malu. kesul haya. Ya. Wa yazidu fi syahwat, menambah syahwat. Ini nggak bisa dipungkiri oleh mereka yang main musik, nggak bisa. Wa yahdimul muruah dan menghancurkan martabat harga diri. Dan dia menggantikan khomer dan dia berbuat kepada Jiwa sebagaimana Homer berbuat kepada jiwa, yaitu memabukkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang terakhir para ikhwah dirahmati oleh Allah waktu sudah habis. Terakhir kita akan membahas bahaya-bahaya musik. Ada tiga minimal. Yang pertama, musik nyanyian menghalangi seseorang dari jalan Allah. Baik itu untuk ibadah, sholat, puasa, atau zikir, baca Quran. Dalilnya tadi sudah kita sebutkan dalam surat Luqman ayat 6. Bahkan Luqman ayat 6 sampai 7. Yang kedua, yaitu menjauhkan hati dari baca Quran. Menjauhkan hati dari baca Al-Quran. Dalilnya adalah surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah berfirman, "Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah. Enggak ada yang menenangkan hati kecuali dengan berzikir kepada Allah ingatlah dengan menenangkan hati dan ah, ingatlah dengan zikir kepada Allah hati-hati akan tenang. Ini bagaimana mau tenang? Zikir dicampur dengan musik, solawat dangdutan. Dangdutannya dangdutan uh, musik dugem. Gimana? Ini talbisul hak bil batil. Menyampurkan kebenaran dengan kebatilan. Dan saya khawatir mereka sudah menghinakan amalan solawat. Coba terima nasihat ini dengan hati yang lapang. Saya khawatir mereka yang seperti itu sudah menghinakan solawat Nabi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat perkataan Syekhul Islam Taimiyah terhadap ayat ini. Fa'innal qalba Idza ta'awwada sama'al qasaidi wal والتذ wal حصل biha hasala lahu nufuru an sama'il Qur'an wal ayat عن bi الرحمن syaitan an تربياسا mendengar kasidah-kasidah, maksudnya bait-bait kasidah, bait-bait syair dan dia merasa lezat dengannya, maka terjadi pada hati penjauhan terhadap mendengar Al-Quran dan ayat-ayat. Maka akhirnya dia mencukupkan dengan mendengar uh, suara-suara syaitan dari mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, buruknya musik. Musik adalah sebuah kebatilan. Ada cerita menarik tentang hal ini. Abdullah bin Abbas ditangi oleh seorang lelaki. Kemudian Abdullah bin Abbas ditanya, "Mata taqulu fil ghina ahalalun am huwa halalun huwa am haram?" Wahai Abdullah bin Abbas. Wahai Abdullah bin Abbas. Apa pendapatmu tentang nyanyian, musik? Beliau mengatakan eh, orang tersebut bertanya, "Apakah halal ataukah haram menurut engkau?" Maka Abdullah bin Abbas cerdas, beliau mengatakan, "Ara'aital haqqa wal batil idza jaa yaumal qiyamah?" Wahai fulan, Nanti kalau hari kiamat ada hak, ada batil, ada kebenaran, ada kebatilan. Fa'ina yakunul ghina, kira-kira nyanyian masuk kemana? Lihat cerdasnya Abdullah bin Abbas. Nyanyian masuk kemana? Maka orang tersebut mengatakan ya kunu mahal batil. Maka nyanyian akan bersama kebatilan. Kata Abdullah bin Abbas, idhab faqad aftaita nafsak. Sudah, pergi sana. Engkau sudah beri fatwa sendiri dirimu. Ya, ini perkataan orang-orang yang sangat luar biasa. Tapi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa permasalahan yang sering ditanyakan tentang musik. Saya ambilkan beberapa permasalahan penting saja, tidak semua permasalahan. Yang pertama yaitu menjual alat-alat musik dan membuatnya, membuat dan menjual alat-alat musik. Apa hukumnya? Maka jawabannya haram. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala memberikan fatwa la yajuzu sun'ul alatil malahi. Tidak boleh membuat alat-alat musik yang melalaikan. Imam Al-Baghawi rahimahullah mengatakan, idza tamisatis suwar wa ghayyirat alatil lahwi an halatiha, fayajuzu bai'u jawahiriha wa usuliha fiddatan kanat au hadidan au khashaban au ghairiha. Nah, ini ada solusi, ini disebutkan di dalam kitab Syarhus Sunnah. Al-Baghawi bukan ulama Wahabi, bukan. Dalam artian dia bukan Wahabi. Kan orang-orang Wahabi katanya uh, ajarannya cuma 300-an tahun semenjak datangnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Al-Baghawi ulama jauh. Ya. Beliau mengatakan, beliau dan ini mudah-mudahan solusi bagi yang di rumahnya ada alat-alat musik. Saya pernah mendapati kawan yang sudah ngaji, jenggot, peci kemana-mana, jarang pakai pakai kaos sekarang sudah pakai uh, apa namanya baju koko, baju takwa, ya. Uh, sudah sudah mengenal sunnah, tapi pas masuk ke rumahnya kok ada piano, organ tunggal ketika ditanya harganya berapa, saya cuma pura-pura nanya e, untuk menyindir sebenarnya. Harganya berapa, Pak? Harganya 50 juta, Ustaz. Oh, pantas. Susah untuk dihancurkan. Karena dijual nggak boleh. Diberi hadikan hadiah nggak boleh, walau kepada orang kafir. Nah, di sini ada solusinya. Kata Imam Al-Baghawi, jika bentuknya sudah dihancurkan. Kemudian dirubah. Alat-alat musik tersebut dirubah jadi tidak seperti alat musik. Maka boleh menjual bagian-bagian darinya. Pakunya dijual, papannya dijual, ya besinya dijual. Nah, itu boleh. Ya. Ah, untuk-untuk. Oh, gitu saja caranya. Ya. Saya pernah waktu di Damam di Arab Saudi, uh, ada kawan saya, uh, beliau pemusik, kemudian juga suka main band, kemudian pergi ke Arab Saudi karena pekerjaan yang menuntut beliau. Beliau sebagai seorang tukang masak di hotel bintang 5. Beliau mengatakan, Ustadz, saya sudah yakin musik haram. Tapi bagaimana itu alat-alat musik di rumah saya? Dan juga CD-CD asli. Jumlahnya mungkin ratusan juta maka saya katakan tidak ada khayar lain, nggak ada khayar lain. Dan waktu itu saya belum baca fatwanya Imam eh, Al-Baghawi rahimahullah. Nggak ada pilihan lain kecuali harus dihancurkan. Dikasih hadiah nggak bisa, dijual tidak boleh. Ya, maka akhirnya kalau begitu Ustaz tunggu, beri waktu saya beberapa waktu. Beliau istikhara, kemudian setelah itu beliau memberanikan diri. Datang beberapa waktu kepada saya, Alhamdulillah Ustaz, semuanya sudah saya hancurkan. Itu iman. Begitu iman. Ya, tidak melihat berapa jumlahnya dan itu bukan dari hal yang diharamkan karena menghancurkan hal-hal yang diharamkan. Kemudian yang kedua, permasalahan menjadikan Al-Qur'an sebagai nyanyian. Saya bertanya, ada nggak seperti itu? Ini riddah, ini murtad. Ini perbuatan kemurtadan. Tapi jangan sampai Anda langsung datang kepada si fulan, kamu kan menyanyikan Al-Qur'an, murtad kamu. Enggak boleh. Ya, bedakan kita sekarang membicarakan perbuatan, bukan siapa pelaku perbuatan tersebut. Ya, perbuatannya ini kemurtadan. Ya, ini di, uh, fatwanya uh, Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah uh, yang ketiga yang sering ditanyakan, Ustadz katanya boleh memukul rebana. Maka perhatikan sekarang. Memukul rebana ada beberapa uh, keadaan yang diperbolehkan. Dan ingat yang kita bicarakan cuma rebana. Adapun gitar, seruling itu tidak kita bicarakan. Semuanya haram kecuali memukul rebana. Diperbolehkan dalam tiga kesempatan. Yang pertama, hari raya. Yang kedua, resepsi pernikahan atau perkawinan. Dan itu dua ini untuk para perempuan di hadapan perempuan saja. Ya, yang ketiga ketika orang datang dari safar. Ketika orang datang dari safar. Misalkan ya, nanti ada yang mungkin datang haji, ah kita sambut lawan hadrah. Ya, boleh. Dalilnya nanti akan saya sebutkan. Uyuh kah sudah? Ada uyuh nonton aja ulung kecucak-kecucak. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan hari raya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Anna Abu Bakrin radhiyallahu anhu dakhala 'alaiha wa indaha jariyatain fi ayyami Mina tadaffa tadfafani wa tadribani." Aisyah bercerita, Abu Bakar radhiyallahu anha pernah memasuki ke tempat Aisyah dan di tempat Aisyah ada dua budak perempuan kecil. Umurnya masih belia. Pada waktu itu hari-hari Mina, hari tasyrik, berarti masih hari raya apa? Idul Adha. Mereka berdua memukul rebana. Maka dan Nabi Muhammad SAW mutaghashin bisaubihi. Beliau menutup wajah beliau dengan kain fantaharahuma Abu Bakrin fakashafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an maka Abu Bakar memarahi dua budak perempuan tersebut kemudian Nabi Muhammad SAW membuka kain dari wajahnya tadi fakadahuma ya Abu Bakar biarkan wahai Abu Bakar biarkan mereka berdua fa innaha ayyamu'id sesungguhnya ini hari Idul hari Id, Idul Allah atau Idul Fitri. Karena hari bergembira, hari sukacita. Wa tilkal ayyam ayyamu mina dan hari itu adalah hari-hari mina, yaitu hari-hari tasyrik. Nah, ini menunjukkan diperbolehkan. Cuma syarat tadi dari wanita untuk wanita. Ya, dan laki kada boleh masuk di dalamnya. Baik. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pe, ketika resepsi pernikahan ataupun perkawinan. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Rubayy binti Muawwidh. Ya, Rubayy binti Muawwidh. Yang jelas dalilnya itu bahwa Nabi Muhammad SAW membiarkan para anak-anak perempuan untuk memukul rebana. Yang ketiga yaitu apa tadi? Tatkala ada orang safar datang. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala. Dari Buraidah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi maghazih, falamma sarafa ay raja ja'at jariyatun sauda faqalat, "Ya Rasulullah, inni kuntu nazartu in raddaka in Allahu saliman an adrib baina yadayka biduf wa ataghanna." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar di beberapa peperangan beliau. Lalu ketika beliau pulang, maka datang seorang wanita budak perempuan berkulit hitam. Lalu perempuan tersebut mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku sudah bernazar. Jika engkau dikembalikan oleh Allah dalam keadaan selamat, maka aku akan memukul rebana di hadapanmu dan menyanyi." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "In kunti nazarti fadribi wa illa fala." Jika engkau sudah menazar, silahkan kerjakan. Kalau tidak, maka tidak tidak perlu. Nah, ini menunjukkan bahwa yang datang dari safar boleh dipukulkan rebana, tapi itu pun tidak ha harus. Siapa yang ingin silahkan, siapa yang tidak tidak. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian apa yang disebut dengan nasyid nasyid islami? Apa hukumnya? Ini permasalahan yang terakhir ya para ikhwan. Nasid-nasid Islami dijawab oleh Syekh Saleh Al-Munajjid hafizahullah taala, "An-nasyid al anashid allati tusamma islamiyatan والتي تستصحبها موسيقى فإطلاق هذه التسمية عليها لا يعطيها شيئا من المشروعية Nasid-nasid yang dinamakan dengan nasid islami tetapi dibarengi dengan musik maka penyebutannya penamaannya ini tidak menjadikan dia disyariatkan atau dibolehkan. Mentang-mentang ada islaminya jadi ya boleh. Ya, nanti juga ada sinetron islami. Film islami. Nanti ada dusta islami. Ya. Wahwa fil haqiqah ghina. Dan dia sebenarnya adalah nyanyian, musik wa musiqa dan musik wa tasmiyatuha bil anasyid islamiyah huwa zur wa buhtan. Adapun penyebutannya dengan nasyid-nasyid islami dia adalah dusta dan kebohongan. Wala yumkin an yakuna badilan anil ghina. Fala yumkin an tubaddal al khabitha bil khabith. Dan tidak mungkin nasyid-nasyid yang disebut dalam tanda kutip islami menjadi pengganti dari musik yang diharamkan. Kenapa? Karena sesuatu yang buruk tidak bisa menggantikan yang buruk. Paham maksud saya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Tepat jam 9, kurang 3 menit. Ada pertanyaan ini beberapa, kita jawab secukupnya. Mohon motivasinya untuk para jamaah supaya semangat lagi belajar tahsin besok ba'da subuh. Jauhi musik. Maka semangat tahsinnya. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu kedudukan Al-Qur'an, maka tidak akan pernah malas untuk belajar Al-Qur'an. Lihat Khabbab Ibnul Arab mengatakan, "Ini stata'ta taqarrab ila Allah in istata'ta. Walan tataqarraba ilaihi bima ahabba ilaihi minal Qur'an. Silahkan kamu ibadah apa saja, semampumu. Tapi ingat, kamu tidak akan pernah beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya dengan sesuatu yang paling belia, yang paling Allah cintai dibandingkan Al-Quran. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, Barang siapa yang mengetahui tentang Al-Quran, maka tidak akan pernah kenyang mempelajari Al-Quran. Maka para ikhwah, ya, kurang apalagi. Guru sudah disediakan. Coba. hendak ikro ditukarakan. Panas ada AC. Dingin ada karpet. Murid-muridnya insya Allah luar biasa. Sudah ditatar kemarin Ramadan. Kurang apa lagi? Hendak wadah itu karangan. Ya, coba kurang apa lagi? Enggak bayar, enggak ada pendaftaran, tidak ada eh, syarat, tidak ada. Syaratnya cuma satu, ngaku tidak bisa. Dan aib para ikhwah, mohon maaf, aib. Seorang muslim, buku pedomannya Al-Quran, dia tidak bisa baca Quran. Maka mudah-mudahan ya seseorang lebih untuk meluangkan waktunya untuk membaca Al-Qur'an. Bagaimana hukum menjadikan musik atau liriknya dijadikan bahan candaan, bahkan kadang sahut menyahut satu sama lain di antara ikhwan-ikhwan yang mengaji ketika dinasihat cuma lirik, tidak diiringi suara musik. Persis yang kita katakan tadi. Makanya kita harus definisikan yang dilarang itu alat musiknya dan nyanyiannya. Kemudian para ikhwah juga kadang-kadang ada kata-kata yang ada di dalam musik tersebut. Jangan disebar-sebarkan. Karena itu biar lenyap di tengah muka bumi. Biar yang kita sebarkan adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau ingin bercanda, jangan sampai bercanda dengan hal yang maksiat atau berbau maksiat. Wallahu a'lam. Hukum usaha menyewakan sound system dan menjadikan operator sound system hukum bekerja di minimarket yang ada musiknya. Dua pertanyaan, sound system. Kalau digunakan sound system untuk pengajian tidak mengapa. Oh, Ustaz, penghasilannya sedikit, Teh. Nah, kan kembali lagi kepada fulus. Ya. Hukum bekerja di minimarket yang ada musiknya, subuhat. Maka dia sebenarnya punya kekuatan untuk mematikannya. Ya. Kekuatan untuk mematikannya. Kalau seandainya dia punya kekuatan untuk mematikannya, maka pada satu silahkan dia teruskan. Tapi kalau tidak, maka dia harus berpikir untuk mencari pekerjaan yang tidak ada syubhatnya. Wallahu alam. Setiap hari coba kerja di situ, setiap hari juga dia dengar musik. Bahkan subhanallah, saya heran kenapa selalu harus ada musik. Saya pernah masuk supermarket, itu tidak ada musik atau ada musik tapi bagian depan. Di sana ada orang-orang pelayan supermarket tersebut di ujung paling pojok. Karena tidak sampai musiknya, apa yang jadi lakukan? Handphone halus diletakkan di sini, didengarkan musik. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa boleh kita menonton film bioskop sinetron? Haram. Kenapa? Satu, di sana bukan satu. Di sana di dalamnya terdapat pelanggaran-pelanggaran syariat. Satu, dusta. Yang ditonton dusta. Umpat-umpatan menangis tengah Si tim menangis dapat duit, ente nangis dapat apa? Alhamdulillah. Ya. Maka kadang-kadang di sebuah rumah kelahi. Ya, antara kai lawan ini kelahi. Kai suka sinetron ini, Nini suka film ini. Ya. Abah kita suka sepak bola. Remotnya disimpani anaknya. Alhamdulillah. Satu penyimpangannya yang ditonton dusta. Allah berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhudhuna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Innakum idza mithluhum." Jika engkau melihat orang-orang yang mengolok-ngolok agama kami, yang berdusta ngolok-ngolok agama, maka berpaling dari mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan lain. Ya, kalau tidak kalian akan seperti mereka dustanya. Yang kedua, film sinetron, bioskop tidak lepas dari musik. Yang ketiga, tidak lepas dari melihat wanita yang diharamkan. Dan perihal melihat wanita yang diharamkan ini, Pak, mengurangi keharmonisan cinta kepada istri. Sebesar mata Anda diluaskan kepada wanita yang diharamkan, sebesar itu berguguran cinta Anda kepada istri Anda. Jelas saja. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang yang artis-artisah itu yang kalau laki-laki artis, kalau perempuan artisah. Mu'annas dia. Ya. Artis-artisah itu, ya sekali ngomong, sekali ngambil tiksin gitu untuk perbuat pembuatan film, sinetron atau yang semisalnya, dia ada yang menyeka keringatnya, ada yang membutuhkan alisnya, ada yang membutuhkan bulu mata gelombang nusantaranya, ada yang membutuhkan rambutnya. Jelas cantik. Ketika dibiasakan melihat ke sana, ketika kembali ke dunia nyata yang guring di higa dia, Eh, subhanallah. Apalagi kadang-kadang ibu-ibu mohon maaf, ibu-ibu kadang-kadang tidur seenaknya dalam baju daster se seminggu kada diganti. Baju khusus guring misalnya. Eh. <laughs> ya, kemudian pakai ros sana, ros sini. Ya, kemudian pakai masker. Ya, eh, suaminya mulai, eh. alhamdulillah. Ya akhi subhanallah. Sudah bau kemana-mana. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah Jelas akan mengurangi rasa cinta. Kok beda ya yang di situ dengan yang asli ini beda. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka saya pesan kepada suami dan istri tatkala ingin tidur, coba dandan bagaikan Anda keluar rumah. Coba lakukan pian malam ini. Niscaya honeymoon pulang. Bujur ke Hajadan. Ulun dapat ilmunya dari sini pinanya. Melakukan Al-Quran yang seperti apa yang terlarang. Ayatnya dijadikan lagu. Itu yang kita mungkin. Kalau yang dimaksud memperbagus bacaan Al-Quran, itu termasuk ibadah. Man lam Nabi bil Qur'an falaysa minni. Barang siapa yang tidak membaguskan bacaan Al-Qur'an, maka bukan dariku. Tetapi yang dilarang adalah ayat Al-Qur'annya dijadikan sebagai nyanyian. Ini tidak boleh. Ya, wallahu a'lam. Mendatangi undangan hukumnya wajib, tapi di undangan tersebut ada musik. Apa sikap kita? Mohon penjelasannya. Maka ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Datang paling pertama pas uh, orang apa sound sistemnya belum datang. Atau datang paling terakhir pas orang sound sistemnya sudah bulik. Sound system itu paling sampai zuhur sidin. Ya. Bertakwa kepada para ikhwah, perhatikan. Kita sebagian orang kadang-kadang memojokkan agama. Ya, agama itu dijadikan sebagai sesuatu yang menyulitkan kehidupan nggak ada ya misalkan melamar pekerjaan. Ini bang ini gara-gara ini nah, kan diterima-terima. Nah, itu tuh. Itu memojokkan agama. Ya? Itu memojokkan agama. Itu tidak boleh. Sama seperti kita dalam memojokkan agama dalam eh, kehidupan kita bermasyarakat. Bisa, kita bisa bermasyarakat. Walaupun tidak mengerjakan maksiat. Insya Allah bisa. Siapa yang berjuang di jalan kami maka kami akan berikan petunjuk kemudahan. Wallahu alam. Apa boleh kita ini sudah? Ada yang lain? Ibu-ibu? Cukup sudah? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, bagaimana kalau apa dengan uh, di sekolahan Kan kita ada lagu Indonesia Raya tuh. Dan itu diajarkan ke anak-anak kita. Nah, ini bagaimana cara menyikapinya, Ustaz? Sama SKJ ya? Iya, SKJ juga ada senam segala macam. Nah, seperti itu. Kalau alat musik ya apalagi sekolah umum ya drum band segala macam termasuk sekolah saya sama dengan apa sekolah anak saya dengan sekolah anaknya Pak Ustadz sama ya, terima kasih betul Eh, bismillah, Alhamdulillah, wassalatu warahmatullahi wabarakatuh. jazakumullahu khairan. Maka jawabannya, inilah susahnya kita ketika seseorang jauh dari uh, ilmu agama. Maka pada saat itu kita berusaha menjauhi maksiat itu. Tidak ada cara lain, Mas. Karena kita berhadapan dengan sebuah sistem yang sistem tersebut kita bisa jauhi ketika kita menjauhinya. Makanya di sana ada opsi-opsi untuk anak, pendidikan anak. Di antara opsinya adalah menyekolahkan anak di pesantren yang tidak ada musik. Tapi kadang-kadang pesantren pun ada kadang-kadang musiknya. Maka tidak bisa kita mengatakan tetap itu haram. Tidak bisa kita mengatakan halal karena terpaksa Ustaz. Nggak bisa. Tetap itu haram. Dan itu dosa maksiat. Karena kita berhadapan dengan sebuah sistem. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Mempersedikit, meminimalkan bagaimana interaksi anak kita dengan musik dan nyanyian. Begitu ya. Wallahu alam. Saya tidak ingin mengatakan fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Enggak. Karena yang namanya maksiat itu wajibnya ditinggalkan. Yang namanya perintah wajibnya dilaksanakan dengan semampunya. Beda perintah dengan meninggalkan larangan. Kalau larangan tidak ada tidak ada pekerjaannya kecuali ninggalin. Maka nggak pakai sesuai dengan kemampuanmu nggak ya bisa. Makanya kita katakan berusaha semaksimal mungkin menjauhkan anak kita dari hal-hal yang berkaitan dengan musik dan nyanyian. Wallahu a'lam. Saya sering mendengarkan syair-syair jihad para mujahidin. Apakah boleh? Karena biasanya hanya suara-suara mulut tapi membuat semangat. Maka jawabannya membaca syair bersenandung dengan syair yang tujuannya untuk satu membuang rasa bosan di dalam perjalanan. Yang kedua, ini syarat-syaratnya. Tidak dijadikan sebagai ibadah. Yang ketiga, tidak melalaikan dari zikir dan baca Quran. Maka dia adalah syair-syair yang diperbolehkan. Syarat yang keempat, tidak mengandung kata-kata yang fahisyah. Kata-kata yang keji. Beda dengan nasid-nasid yang kita bicarakan tadi. Nasid-nasid yang kita bicarakan tadi adalah nyanyian. Dan juga apalagi dibarengi dengan musik. Nah ini, pada ikhwah. Karena di zaman Rasulullah SAW disebutkan syair-syair dan di zaman para sahabat Nabi mereka memotong perjalanan dengan bersair demi menghidupkan suasana. Tetapi mereka tidak lepas dari Al-Quran dan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya itu diperbolehkan jika tidak berhaluan e, nyanyian dan jika tidak berba, berisi musik dan tidak dijadikan sebagai ibadah tidak dianggap itu sebagai ibadah, kemudian tidak melalaikan dari ibadah zikir atau baca Quran, kemudian di dalamnya tidak ada kata-kata yang kotor ataupun keji.